Artinya bukan unsur pokok dalam suatu jumlah. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-276 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa khadfa fadlatin ajiz in lam yadir dan ya perbolehkanlah menghapus fadlah ya, menghapus fadlah namun syaratnya in lam yadir selama penghapusan tersebut itu tidak membahayakan atau tidak merusak makna dari jumlah Kahadfi jawaban au husir. Nah contoh penghapusan yang dapat merusak makna jumlah itu adalah menghapus suatu ungkapan atau suatu kata yang dia itu disusun sebagai jawab. Artinya kalau itu kedudukannya sebagai jawab, maka itu tidak boleh dihapus. Al husir atau kedudukannya itu sebagai sesuatu yang dimaksur. Berarti dalam jumlah tersebut itu adalah yang dikhususkan. Kalau fadlah tadi kedudukannya sebagai jawab atau sebagai maksur, maka kalau dihapus itu akan merusak makna dari jumlah. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan mengenai bait ini, beliau mengatakan Al-fadlatu khilaful umdati. Yang namanya fadlah, sesuatu yang tambahan, itu adalah lawan dari umdah. Sesuatu yang inti atau sesuatu yang pokok. Kemudian beliau melanjutkan, Fahiyallati yumkinul anha fil kalami. Jadi yang dimaksud dengan fadlah, itu adalah sesuatu yang kalam itu memungkinkan untuk tetap memiliki makna, tetap dapat dipahami maknanya tanpa menyebutkan fadlah tersebut. Ya, jadi fahiyallati yumkinu alistighna'u anha fil kalami. Fadlah adalah sesuatu yang sebetulnya memungkinkan kalam itu tidak menyebutkan fadlah tersebut. Ya. Jadi sebetulnya tidak kemudian sangat diperlukan dalam kalam. Ya, istagnaan, tidak diperlukan. Ya, memungkinkan kalam itu disebutkan tanpa menyebutkan fadlah tersebut. Maknanya sudah dipahami. Mengapa? Li'annaha la tu'addi ma'nan asilan fil jumlati. Karena yang namanya fadlah itu tidak menunaikan makna asasi, ya makna pokok dalam suatu jumlah. Arti makna yang dibawa oleh fadlah itu adalah makna tambahan, bukan makna pokok. Kalma fa'ili, ya contoh dari sesuatu yang fadlah dalam jumlah itu adalah maf'ul maf'ul. Wat tamyizi dan juga tamyiz wal hali dan juga hal. Maka di sini disebutkan bahwa maf'ul maf'ul kemudian tamyiz dan juga hal itu termasuk dalam fadlah dalam jumlah. Ammal umdatu adapun umdah yaitu pondasi atau inti dari jumlah fahiyallati la yustaghna anha fil kalami. Maka ini kebalikan dari fadlah. Kalau fadlah tadi istighna'an istirna al-istirna'u anha. Tidak diperlukan sebetulnya. Tetapi di sini la yustaghna anha. Ya tidak tidak diperlukan, artinya diperlukan. Jadi yang namanya umdah itu adalah yang mutlak diperlukan dalam kalam. Mengapa likauniha tu'addi ma'nan asasiyan fil jumlati? Karena umdah itu membawa atau menunaikan makna pokok, makna inti dalam sebuah jumlah. Kal betadai ya contohnya mubtada. Wal khobari, dan juga khobar. Ya, hukum asalnya mubtada dan khobar itu merupakan atau sesuatu yang tidak dapat dihapus. Karena dia membawa makna pokok, makna inti dalam suatu jumlah wal fa'ili demikian juga fa'il wa naibihi dan juga naibul fa'il maka ini semua adalah umdah dalam sebuah jumlah walaisatil fadlatu daiman yumkinul istighna'u anha nah ini yang penting maka tidak selamanya ya tidak selamanya fadlah itu tidak diperlukan dalam jumlah Ya, tidak selamanya. Tadi dikatakan fadla itu memungkinkan untuk dihapus. Namun tidak selamanya fadla itu memungkinkan untuk dihapus dari sebuah jumlah. Faqad yalzamu dzikruha li'aridin. Terkadang fadla itu wajib untuk disebutkan. Ya, karena ada arid, karena ada sebab, karena ada suatu ya, kejadian atau sesuatu yang tiba-tiba datang yang mewajibkan penyebutan fadlah tersebut. Fal maf'ulu bihi fadlatun. Maka kita mengetahui bahwa maf'ul bih itu fadlah. Lakin qad yalzamu dzikruhu ahyanan. Akan tetapi terkadang wajib maf'ul bih itu disebutkan fala yasihhu hadfuhu maka tidak boleh untuk menghapus maf'ul bih pada kondisi di mana maf'ul bih tersebut wajib disebutkan. Wa kadal halu qad yalzamu dzikruha dan demikian juga hal terkadang wajib untuk menyebutkannya. Walau qila kalaulah dikatakan Al-fadlatu ma laisa ruknan fil isnadi. Yang dinamakan fadlah itu adalah kata yang bukan merupakan rukun dari sebuah susunan isnad. Lakana ajwada. Ya, maka yang seperti ini sebetulnya lebih bagus atau lebih jelas. Ya, jadi fadlah itu ya, tidak perlu disebutkan tadi Fahiyalati yumkinul istirna'u anha fil kalami. Ya. Eh, suatu unsur yang tidak perlu ya memungkinkan untuk tidak disebutkan dalam kalam. Tapi ternyata ada kondisi di mana fadlah itu wajib disebutkan. Maka lebih baik disebutkan malaisa ruknan fil isnadi, ya, lebih sederhana. Fadlah itu yang bukan unsur yang bukan merupakan rukun dalam susunan isnad. Kemudian beliau melanjutkan fal aslu fil maf'uli bihi an yakuna madhkuran. Hukum asal dari maf'ul bihi itu disebutkan dalam jumlah. Wa yajuzu hadfuhu li gharadin lafdhiyin. Dan memungkinkan maf'ul bih itu dihapus karena adanya tujuan lafzi, ya tujuan yang secara lafaz. Au ma'nawiyyin atau tujuan tersebut itu tujuan maknawi. minal aghradil lafziyati tanasubul fawasili. Maka di antara tujuan-tujuan yang secara lafat itu adalah tanasubul fawasil, yaitu kesesuaian dari Fasal, Ya, fasel ini biasanya pembahasan mengenai atau pembahasan dalam ilmu balaghah. Ya, fasel itu yang dianggap serupa juga dengan saja. Ya, saja akhiran seperti itu. Ya, namun uh, ya saja itu tidak mungkin kita mengatakannya dalam ayat Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an bukan bukan saja. Karena itu biasa digunakan istilah fasl. Kemudian kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Nah ini. Maudu'ul hadfi subil fawasili fihi kalamun lil balaghiyin. Pembahasan dihapusnya, ya misalnya dalam hal ini dihapusnya maf'ul bih. Untuk kesesuaian fasl. Ya, kesesuaian fasl maka itu merupakan pembahasan dari para ulama balaghah. Faminhum man yuhilu kulla hadfin min hadzal qabili ala tanasubil fawasili. Maka di antara para ulama balaghah itu ada yang membawa seluruh penghapusan dalam bab ini ya penghapusan maf'ul misalnya itu dibawa ke tujuan lafzi tersebut. Ya, dibawa ke ghoradin lafziin tersebut. Yaitu apa? Ala tanasubil fawasili. Dibawa ke makna kesesuaian fasel. Jadi para ulama balaghah itu ada yang begitu ada penghapusan maf'ul bih, itu dibawa maknanya pasti tujuannya untuk kesesuaian fasel wa minhum man yanzuru ma'a ila ma'anin ukhra dan ada juga di antara para ulama balaghah yang berpendapat bahwa penghapusan tersebut itu sebetulnya membawa makna yang lain ya jadi bukan hanya semata-mata untuk menyamakan fasal ya menyamakan akhiran tetapi ada makna lain yang dibawa tudroku minas yang makna tersebut itu dapat diketahui dari konteks. Unzur ini dapat dilihat di khoso isot tarokibi, dalam kitab khoso isut tarokib. Ya, buah karya Muhammad Abu Musa. Safhata arba'in wa tis'ina wa halaman 394. Kita kembali ke atas. Apa contoh dari penghapusan maf'ul bihi yang tujuannya tanasubul fawasil, ya, kesesuaian fasl hmm. akhiran. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ad-Duha ayat ke-3. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala dan atau Robmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula benci kepadamu. Ya. Maka dalam ayat ini itu kita melihat ada penghapusan maf'ul Di mana ai wa ma Ya asalnya ma wadda'aka rabbuka wa ma kolaga, Ada kaf di situ seharusnya yang menjadi maf'ulun bihi. Namun di sini kita lihat tidak disebutkan. Wa qad khudifa ikhtisaran atau eh, maaf wa qad yakunu khudifa ikhtisaran. Maka di sini kaf tersebut itu dihapus untuk meringkas. Id sedangkan yu'lamu annahu dhamirul mukhatabi. Jadi ketahui bahwa yang dihapus tersebut itu diketahui bahwa itu adalah domir mukhatab, kata ganti orang kedua. Wa huwa rasulu sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan tanasubul fawasil. Karena kita tahu ini dalam surat Ad-Duha itu wad-duha ya. Wal laili saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula ya akhirannya semua a a seperti itu ya, ini kesesuaian fasal kalau tidak dihapus maka wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka ka nah, ada ka di situ ya maka di, ada ulama yang mengatakan ini tujuannya untuk menyamakan fasal Tetapi di sini eh, ada makna yang lain. Tadi dikatakan ada ulama yang membawa makna, itu semua pasti tujuannya tanah tanasubul fasl, kesesuaian fasl. Namun ada juga yang mengatakan itu membawa makna yang lain. Maka di sini dikatakan wa ahsanu min dhalika. Ya, ada yang lebih baik ya cara memaknai penghapusan ini. Yaitu apa? annal hadfa huna ya bahwa dihapusnya domir kaf di sini wallahu a'lamu ya lil ikrami wa ta'zimi untuk eh, memuliakan dan mengagungkan. Mengapa bisa demikian? Li Li'annallaha ta'ala lam yurid nisbatal qila ila dhamirin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyandarkan rasa benci kepada domir yang menunjukkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, yaitu ingin mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka qala di sini kan artinya membenci. Di sini wallahu alam Allah tidak menginginkan untuk menyandarkan rasa benci atau sifat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kana hadzal fi'lu manfiyan, walaupun qala di sini fi'il qala di sini itu dinafikan dengan ma, ya tidak membencimu. Ya tidak membencimu. Maka di sini ya Allah wallahu a'lam ingin memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikhilafi ma watta'aka. Ya, berbeda dengan ma watta'aka. Ya. Maka fa laisat taudhi'u kal qila. Karena yang namanya taudhi' ya men, ya fa laisat taudhi'u kal qila. Ya. Laisat taudhi'u kal qila. Karena yang namanya taudhi' meninggalkan itu tidak sama dengan benci. Ya, Ini makna lain yang disebutkan oleh ulama balaghah atau tafsir. Kita lihat catatan kaki ya unzur ma'anin nahwi. Ini dapat dilihat di kitab Ma'anin Nahwi. Ya, buah karya Fadil Salih As-Samarai hafizahullahu taala. Al-Mujallad ats jilid kedua Safhata Iqda wa Thamanina, halaman 81. Kita kembali ke atas. Wa minha al-ijazu. Dan di antara maksud untuk, atau di antara maksud dalam menghapus maf'ul bih, itu adalah ijaz, meringkas. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-118. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala la laa ya'lamuuna laula yukallimunallahu aw ta'tiyana ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan orang-orang yang tidak mengetahui yang tidak berilmu mereka berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang mendatangkan ayat atau tanda kekuasaannya kepada kami. Ya. Maka di sini sebentar kita lihat ada catatan kaki. Ya, laula di sini adalah harfu tahdidin. Laula adalah huruf tahdid yaitu meminta dengan ya kuat, permintaan yang kuat. Wa jumlatu laula yukallimunallahu fi mahalli nasbin maqulul qauli Dan jumlah laula yukallimunallahu itu adalah menempati kedudukan nasab dan sebagai maqulul qaul. Ya mudahnya maf'ul bagi fi'il qala yaqulu itu biasa disebut sebagai maqulul qaul. Kita kembali ke atas. Faqad hudifa maf'ulu ya'lamuna. Maka sungguh telah dihapus maf'ul dari fi'il ya'lamuna lil ijazi untuk meringkas. annal maqsuda dan ya barangkali maksudnya wallahu a'lamu nafyu nisbatil ilmil mutlaqi ilaihim. Ya, nafyu nisbatil ilmil mutlaqi ilaihim. Ya, kita lihat waqala alladziina la ya'lamuna. Hanya disebutkan la ya'lamuna. Padahal alima ya'lamu itu fi'il muta'addi yang memerlukan maf'ul bih ya atau bersambung dengan maf'ul bihnya secara langsung. Namun tidak disebutkan. Nah ternyata menurut ulama tafsir maksudnya adalah menafikan penyandaran ilmu secara mutlak kepada orang-orang tersebut. La nafiu ilmihim bisyai'in maksusin. Ya, maksudnya bukanlah untuk menafikan ilmu mereka mengenai sesuatu yang khusus. Ya, atau sesuatu yang tertentu. Karena setiap manusia itu pasti ada sesuatu yang tidak diketahui. Namun di sini dalam ayat ini menisbatkan ya tidak tahu sama sekali, ya menafikan keilmuan secara mutlak. Ka'annahum la hadzalahum minal ilmi. Ya, seolah-olah mereka itu sama sekali tidak memiliki bagian dari ilmu. Mengapa li farti jahalatihim? Karena sudah sangat ya sudah sangat parah kebodohan mereka. Ya, tingkat kebodohannya sudah sangat parah sehingga seolah-olah mereka tidak berilmu sama sekali. Wa qad yuhdhaful maf'ulani fi babi a'ta. Dan terkadang dua maf'ul itu dihapus dalam bab a'ta. Ya, kita mengetahui a'ta itu termasuk bab yang mutaaddinya kepada dua maf'ul bih. Nah, terkadang keduanya itu dihapus. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-Lail ayat kelima. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى Maka adapun orang yang memberikan yang memberikan dan bertakwa. Memberikan dan bertakwa tidak disebutkan maf'ul bih di situ. Maka kita lihat faqad hudzifa maf'ula a'ta. Maka sungguh dalam ayat ini telah dihapus dua maf'ul dari fi'il a'ta. Lil ijazi untuk meringkas. Kemudian wal wali annal gharada atsana'u 'alal mu'ti dan juga karena maksudnya di sini yang menjadi fokus dalam ayat ini itu adalah memuji mu'ti ya mu'ti bikasri ta'i dengan mengkasrokan huruf ta ya kalau mengkasrokan huruf ta berarti ini adalah isim fa'il dari a'ta yu'ti ya al mu'ti artinya yang memberi fokus ayat ini adalah memuji orang yang memberi. Duna ta'arrudin lil'atiyati wal mu'ta bifathit ta'i. Ya, tanpa memperhatikan atiyah, pemberiannya. Wal mu'ta, ya, bifathit ta'i. Ya, dan juga tidak memperhatikan mu'ta, orang yang diberi. Dikatakan fat, dengan memfathahkan huruf ta, Berarti ini isim maf'ul dari a'ta yu'ti, al-mu'ta. Jadi fokusnya itu hanya pada yang memberi, ya, bukan pada yang di, e, eh, pemberian dan juga yang diberi. Ya, mudahnya karena kita tahu kalau fi'il a'ta itu ada yang menjadi mu'ti, ada atiyah, ada al-mu'ta. Contohnya, a'ta Muhammadun Zaidan al kitabah Ya, a'ta Muhammadun Zaidan al-kitaba. Di sini mu'tinya yang memberi adalah Muhammad. Kemudian al-mu'tonya, orang yang diberi itu adalah tadi a'ta Maaf saya ulangi lagi. Saya tadi lupa yang mu'tinya siapa. A'ta Muhammadun Zaidan al-kitaba. Ya, a'ta Muhammadun Zaidan al-kitaba. Maka Muhammadun di sini itu adalah al-mu'ti yang memberi. Kemudian Zaidan itu adalah al-mu'ta yang diberi. Kemudian atiyah pemberiannya yaitu al kitab Nah, di sini ayat ini itu fokusnya hanya kepada al-mu'ti yang memberi saja, tanpa memperhatikan pemberian dan juga orang yang diberi atau sesuatu yang diberi. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala wattaqo Ya, wattaqa ai wattaqa rabbahu. Ya, yaitu orang yang bertakwa kepada Robnya. Maka di sini tadi dalam apa berarti ada dua maf'ul yang dihapus, yaitu atiyah, pemberian, dan mu'ta, yang diberi. Kama fi, kemudian, <clears throat> waqada yuhdaful maf'ulul awwalu li'a'ta, dan terkadang dihapus hanya maf'ul yang pertama saja dari a'ta. Berarti maf'ul keduanya masih disebutkan. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat ke-29. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hatta yu'tul jizyah hatta yu'tul jizyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya sampai mereka membayar jizyah yaitu memberikan jizyah. Ai hatta yu'tukumul jizyata ya hatta yu'tukum ya hatta yu'tukum sampai mereka memberikan kepada kalian jizyah. Nakum di sini kan al-mu'ta yang diberi itu dihapus. Namun ya pemberian yaitu al-jizyata itu masih disebutkan. Wa qad yuhdhaful dan terkadang yang dihapus itu adalah maf'ul yang kedua dalam bab a'ta. Ka qaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Duha ayat kelima di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala saufa yu'tika rabbuka fatardha wala saufa yu'tika rabbuka fatardha dan kelak Rabbmu pasti akan memberikan kepadamu ya, lalu engkau menjadi ridha nah di sini tidak disebutkan apa yang diberikan kepada mu di sini. Ya, berarti maf'ul bihnya itu tidak di maf'ul bih yang kedua tidak disebutkan. Wa inna ma hudhifa wallahu a'lamu dan Allah Subhanahu wa taala atau maf'ul yang kedua di sini dihapus itu tujuannya hanyalah wallahu a'lam liyashmala kullama a'tahu Allah taala li linabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam karena di sini dihapus untuk mencakup seluruh apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khairid dunya wal akhirati. Ya, dari seluruh pemberian berupa kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Wa minal aghradil ma'nawiyyati dan di antara tujuan penghapusan maf'ul bih kalau tadi kan tujuan lafzi. Nah, ini tujuan maknawi. Yaitu apa? Alla yata'allaqal gharadu bihi. Ya, supaya ya tidak terkait atau karena tidak terkait maksudnya tujuan dari ayat tersebut dengannya. Ya artinya maf'ul yang dihapus tersebut itu tidak berkaitan dengan tujuan disebutkannya jumlah tersebut. Wa yumkinu an yumathtsala lidzalika biqaulihi ta'ala. Dan itu memungkinkan ya untuk diberikan contoh dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lail ayat kelima tadi yaitu amma man a'ta wattaqa. Maka barang siapa yang memberikan dan juga bertakwa. Tadi dikatakan dalam a'ta di sini itu kedua maf'ulnya dihapus. Mengapa? Karena fokus dari ayat ini itu kepada mu'ti, kepada man, ya, kepada orang yang memberi. Bukan pada pemberian, bukan kepada orang yang diberi. Maka karena kedua maf'ul ini tidak berkaitan dengan tujuan ayat ini dibacakan, ya karena tujuannya adalah untuk memuji orang yang memberi, maka di sini dihapus. Kama dama bayanuhu sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Wa ta'ala dan juga dapat diberikan contoh dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat ke-42 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubasiru. Ya mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar dan juga tidak dapat melihat kita lihat catatan kaki. Qauluhu lima, ya firman Allah Subhanahu wa taala lima, allamu harfu jarrin. Lam di situ adalah huruf jar. Wa ma ismu istifhamin. Ma adalah isim istifham. Mabniyun ala sukuni yang mabni dengan sukun fi mahalli jarrin muta'alliqun bi ta'budu yang mabni dengan sukun menempati kedudukan jar yang terkait dengan ta'budu. Wa hudhifatil alifu min ma dan alif yang ada pada ma itu dihapus menjadi lima. Lidukuli harfil jarri karena ma tersebut kemasukan huruf jar. Kita kembali ke atas. Maka dalam ayat tersebut, ya lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Kita tahu yasma'u dan yubsiru itu fi'il muta'addi. Fa maf'ula yasma'u wa yubsiru mahdhufani. Maka kedua maf'ul dari kedua fi'il ini, yaitu fi'il yasma'u dan yubsiru, keduanya dihapus. Li'annal maqsuda wallahu a'lamu, ya karena maksud dari uh, ayat ini wallahu a'lam itsbatus sifataini au nafyihima. Ya, yaitu menetapkan kedua sifat ini atau menafikan kedua sifat ini. Ya, menetapkan apakah zat itu mendengar atau melihat atau tidak mendengar atau tidak melihat. ghaddin nadhari 'anil masmu'i wal mubsari tanpa melihat atau mempertimbangkan apa yang didengar atau apa yang dilihat. Fokusnya itu adalah pada yasma'u dan yubesiru. Ya, tidak mempertimbangkan apa yang didengar dan apa yang dilihat. Kemudian yang berikutnya wa minal aghradil ma'nawiyyati dan di antara tujuan maknawi dari menghapus maf'ul bih itu adalah iradatut tahwili. Yaitu maksudnya adalah untuk menakut-nakuti. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Naba ayat keempat dan kelima. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Ya, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Takdiru dan takdir dari maf'ul yang dihapus, ya, alima yang alamu itu fi'in muta'ati. Di sini tidak disebutkan maf'ul bihinya. Nah, apa takdir yang dihapus tersebut? Allahu a'lamu. Saya lamu nama yuhillu bihim minal uqubati mereka kelak akan mengetahui hukuman apa yang akan menimpa mereka. Awil dan di antara maksud maknawi dari menghapus maf'ul bih itu adalah juga meringkas. Qaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat ke-21. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli." Allah telah menetapkan ya bahwa aku dan rasul-rasulku itu pasti menang. Kita lihat catatan kaki. Al-fi'lu kataba fihi ma'nal qasami fi'il kataba yang di sini itu maknanya adalah qasam. Ya, bidali lima ba'dahu. Dengan dalil apa yang datang setelahnya. Ya. Ana dhamirun munfasilun. Ana di sini dhamir munfasil fi mahalli raf'in. Yang menempati kedudukan rofa. Taukidun lid dhamiril mustatiri fa'ilu aghlibanna yang merupakan taukid dari domir mustatir yang menjadi fa'il dari fi'il aghlibanna. Wa jumlatu la aghlibanna la mahalla laha minal i'robi. Dan jumlah la aghlibanna itu tidak menempati kedudukan dalam i'rob. Jawabul qasami kataba. Yaitu jawab dari sumpah qasam kataba. al mudhammani makna uqasimu atau aksama. Ya, yang mengandung makna kata apa di sini membawa makna aksama Ya Allah bersumpah. Kita kembali ke atas. Nah, di sini apa yang dihapus? Ai la'aghlibannal kuffaro. Ya la'aghlibannal kuffaro. Tetapi al-kuffaro di sini dihapus wallahu a'lam maksudnya adalah al-ikhtisar. Kemudian beliau melanjutkan fa inistaddatil hajatu ila dzikril maf'uli bihi. Akan tetapi jika ada tuntutan yang kuat ya atau ada keperluan kebutuhan yang kuat untuk menyebutkan maf'ul bih. Ya bihaitsu yahtallul ma'na Ya, sedemikian hingga kalau tidak disebutkan itu maknanya akan terganggu. Au yafsudu atau maknanya akan rusak bihadfihi ya, dengan menghapusnya. Maka apa lam yajuzil hadfu? Maka tidak diperbolehkan untuk menghapus maf'ul bi tersebut. Karena tadi keperluannya sangat kuat untuk menyebutkannya. Kalau tidak disebutkan, maknanya akan terganggu atau rusak. Wa min mawadhi'i dzalika dan di antara keadaan di mana maf'ul bi itu ya kuat dorongannya untuk disebutkan al-awwalu yang pertama an yakunal maf'ulu bihi wal jawabul maqsudu min su'alin muayyanin yaitu ketika maf'ul bi tersebut itu adalah jawab yang dimaksudkan dari suatu pertanyaan tertentu. Ya, ini yang dimaksudkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala kahadhi ma jawaban. Ya, dalam bait tadi. Maka ketika maf'ul bi itu menjadi jawab yang dimaksudkan dari suatu pernyataan tertentu, pertanyaan tertentu. Mithlu contohnya man zurtal yauma siapa yang engkau kunjungi hari ini fataqulu zurtu ammi saya mengunjungi pamanku. Fala yajuzu khadful maf'uli bihi ammi, maka tidak diperbolehkan menghapus maf'ul bihi yaitu ammi. Li'annahu la yaksulul jawabu, karena tidak akan terjadi jawabannya. Kalau saya hanya mengatakan misalnya manzurtal yauma, saya hanya menjawab zurtu. Nah, jawabnya itu tidak ada, ya tidak ada jawabnya, tidak ada Nah, faedahnya yang saya sebutkan. Maka pada saat seperti itu tidak diperbolehkan menghapus maf'ul bih. Kemudian athani yang kedua an yakunal maf'ulu bihi mahsuran yaitu ketika maf'ul bihnya itu adalah sesuatu yang mahsur, sesuatu yang dihasar, dikhususkan. Nahwu contohnya mazurtul yauma illa ammi. Ya, tidaklah hari ini saya mengunjungi seorang pun melainkan pamanku. Maka ini pengkhususan hasers. Uh, eh, maknanya saya hanya mengunjungi pamanku hari ini. Fala yajuzu hadful maf'uli bihil mahsuri. Maka tidak boleh menghapus maf'ul bih yang dihasar di sini li'alla yabqal kalamu dalan alan ala nafyiz ziyarati mutlakon. Ya supaya uh, jumlahnya itu tidak men, tidak tetap menun, tidak terus menunjukkan menafikan kunjungan secara mutlak. Ya karena kalau dikatakan mazurtul yauma berarti saya tidak mengunjungi seorang pun hari ini. Ya, kalau ti, kalau aminnya dihapus, hanya mazurtul yauma itu ya bakal kalamu ya dalun ala nafi ziyarati mutlaqan. Ya atau ya bakal kalamu dalan ala nafi ziyarati mutlaqan itu kalamnya tetap menunjukkan menafikan ziarah secara mutlak. Padahal wal maqsudu nafyuha an ghairil ammi. Padahal maksudnya menafikan kunjungan selain kepada paman. Ya, yang saya kunjungi hanya paman, selain paman tidak saya kunjungi. Kemudian hadfu nasibil fadlati yang menghapus yang menasabkan fadlah. Ini seharusnya apa istilahnya? Yang tidak perlu dibaca dari subbabnya. Qala Ibnu Malikin kemudian Ibnu Malik rahimahullah taala beliau mengatakan wa hadfa fadlatin ajiz ila akhirihi, Ai maksudnya ajiz hadfal fadlati. Ya, perbolehkanlah menghapus fadlah. Wal muradu huna al maf'ulu bihi dan fadlah yang dimaksud di sini adalah maf'ul bih. Bi syarti alla yadurra hadfuha. Ya, dengan syarat penghapusannya itu tidak merusak makna jumlah fa in fuha imtana'a. Jika penghapusannya itu merusak makna kalimat, makna jumlah, maka tidak diperbolehkan untuk menghapus fadlah. Kama law waqa'at jawaban li su'alin. Sebagaimana ketika fadlah tersebut itu terletak sebagai jawaban dari suatu pertanyaan. Au kanat mahsuratan atau uh, qadlah tersebut itu sesuatu yang dimaksur, ya, di dikhususkan. Wa qawluhu in lam yadhir. Dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala in lam yadhir, ya, pakai kasroh di sini. Bi fathil ya'i wa kasrid dodi. Dengan memfathahkan ya dan mengkasrohkan dod. Mudari'un majazumun madihi doro. Nah, ini mudhari majazum. Madinya itu doro. Doro, yadiru. Yadoro, yadiru. Yadiru ketika majazum menjadi yadir. Bimakna dorro. Maknanya adalah dorro. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini berarti subjudul yang tadi hadfu nasibil fadlati yaitu menghapus penasab dari fadlah Ya, jadi mudahnya ya dihapus fiilnya. Ya, dihapus fiilnya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau bait yang ke-277. Ya, ini pembahasan terakhir dari fiil lazim dan mutaaddi. Wa yakhdhafun nasibuha in ulima dan penasab dari fadlah, berarti fi'ilnya, itu dapat dihapus jika diketahui. Wa hadfuhu multazama. Dan terkadang penghapusannya itu hukumnya wajib. Kemudian Asyaih Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan al-aslu fi 'amilil maf'uli bihi an yakuna madhukuran hukum asalnya amil atau yang menasabkan maf'ul bih itu hukum asalnya disebutkan wa qad yuhdhafu jawazan aw wujuban. Namun terkadang amilnya atau penasabnya atau fi'ilnya itu terkadang dihapus. Di mana hukum penghapusannya terkadang boleh atau terkadang hukum penghapusannya itu wajib. yajuzu hadfuhu idza dalla alaihi dalilun maka penghapusan fiilnya itu ya, terkadang hukumnya boleh ya jawas ya boleh jika ada dalil yang menunjukkan penghapusan tersebut nah Nahwu contohnya, manzur tal yauma, siapa yang kau kunjungi hari ini? fataqulu maka engkau menjawab, sadiqi ya, sahabatku. At-takdiru, yang takdirnya adalah zurtu sadiqi saya mengunjungi sahabatku. Fahudhifal fi'lu zurtu. Maka dihapus fi'il zurtu di sini. Lidalalati ma qablahu alaihi. Karena ada dalil yang menunjukkan. Yaitu pertanyaan sebelumnya. Manzur tal yauma. Yaitu sudah menjadi dalil. Wa minhu qauluhu ta'ala dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-73. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ila thamuda akhahum salihah. Dan kepada kaum Thamud ya saudara mereka yaitu Salih. Di sini tiba-tiba ada akhahum Fa'akhohum, maka akhohum, maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin adalah maf'ul bih untuk fi'il yang dihapus. Dalla alaihi ma taqaddama. Yang menunjukkan itu adalah ayat yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu ya agak jauh ayatnya ya. Yaitu laqad arsalna nuhan ila qawmihi. Maka sungguh kami uh, telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ya, maka ada arsalna di ayat yang ya, agak jauh sebelumnya. Kemudian takdiruhu dan takdirnya adalah arsalna. Ya, kami telah mengutus. Kemudian wajibu hadfuhu fi abwabin muayyanatin. Nah, tadi yang hukumnya boleh. Maka di sini dan Eh, terkadang atau terkadang wajib menghapus dan wajib menghapus maf'ul uh, maaf dan wajib menghapus amil atau penasab atau fiilnya dalam kondisi-kondisi tertentu. Minha di antara contohnya itu adalah babul istigholi. Ya, ketika itu pembahasan istighol kama taqaddama sebagaimana telah berlalu penjelasannya sebelum bab ini, tepat sebelum bab ini. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qamar ayat ke-24. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Abasyaram minna wahidan tattabi'uh. Maaf. Abasyaram minna wahidan nattabi'uh. Maka mereka berkata, uh, eh, fakolu, ya maka mereka berkata, Bagaimana? Ya kita akan mengikuti seorang manusia di antara kita. maka ini sudah dibahas sebelumnya, ya, bahwa ini adalah pembahasan istiqol. Ya, Karena asalnya anat tabi'u basyaron minna wahidan natabi'uhu. Ya, maka di sini wajib menghapus Ah, fiil yang ada sebelum basyaron. Wa minha fi babin nida'i dan diantaranya adalah dalam bab nida seruan. Nahwu contohnya ya talibal ilmi ihfadz waqtaka. Wahai penuntut ilmu, jagalah waktumu. Ya. Atau qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-53 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ya, kanda wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Maka janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Maka di sini keduanya ya setelah huruf nida ya ya itu adalah munada ya. Fal munada mansubun bi amilin mahdhufin wujuban. Maka mengapa munada itu mansub? Nah, itu mansubnya karena ada penasab atau amil yang dihapus dan penghapusannya hukumnya wajib. Takdiruhu ada'u au unadi. Ya, takdirnya adalah ada'u Ya, saya menyeru au unadi, saya memanggil. Wa harfun nida'i aywadun anha. Dan huruf nida itu adalah pengganti dari yang dihapus tersebut. Iwadun anhu. Ya, penghapus dari amil yang dihapus tersebut. Wa minha dan di antara kondisi ya, kondisi yang mengharuskan dihapuskannya maf'ul bih itu adalah al-amsalul masmu'atu 'anil arabi bin nasab bin nasbi ya al-amsalul masmu'atu 'anil arabi bin nasbi yaitu eh, peribahasa-peribahasa uh, peribahasa -peribahasa yang dibawakan oleh orang Arab terdahulu dan dibaca nasab. Maka ada pria bahasa yang mengatakan hasyafan wasu akilatin. Ya hasyafan wasu akilatin. Nah, tiba-tiba dibaca nasab. Ya, tiba-tiba dibaca nasab. Maka kita lihat catatan kaki Alkilatu, ya ada alkilatu di sini adalah fi'latun minal kaili. Maka kilah itu adalah mengikuti wazan fi'lah dari al-kail, ya, menakar atau menimbang. Wahiyya tadullu 'alal hay'ati wal halati. Yang wazan fi'latun itu menunjukkan akan e, cara dan juga keadaan. Nahwu contohnya al-misyatu wal satu. Al-misyatu adalah cara atau kondisi bagaimana cara dia jalan atau jilsa, ya, kondisi atau cara dia duduk. Wal hasyafu dan al hasyaf tadi dalam peribahasa tadi adalah arda utamri, arda utamri, kurma yang paling buruk. Yudarabu liman yajma'u khoslataini madhmumataini. Ini di peribahasa ini dibawakan untuk yang menggambarkan orang yang Eh, mengumpulkan dua kebiasaan atau sifat yang tercela. Ini dapat dilihat di Mujma'ul Amfali, ya kumpulan peribahasa Al-Mujallad Al-Awwala jilid pertama, safhata sab'in wasittina wa thalatimiatin, halaman 367. Kita kembali ke atas. Maka apa maksud ahasyafan wasu akilatin kok tiba-tiba dibaca nasab? Fa khasyafan mansubun bi fi'lin mahdzufin. Maka khasyafan itu uh, dihapus. Maaf, khasyafan itu mansub karena fi'il yang dihapus. Ai maksudnya atajma'u hasyafan wa su'akilatin. Apakah engkau mengumpulkan ya kurma yang buruk dan juga ya buruknya penimbangan ya ini mungkin ditujukan kepada seperti penjual kurma Ya, sudah kurma yang dijual buruk, ya kemudian cara menimbang menakarnya juga buruk seperti itu. Wahada makna qawlihi, dan ini maksud dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Wa yukhzafun nasibuha ila akhirihi. Ya, ay, maksudnya, yukhzafu nasibul fadlati. Ya, dihapus penasob dari fadlah wa huwal maf'ulu bihi. Fadlahnya adalah maf'ul bih. In uliman nasibu biqorinatin. Jika penasabnya itu diketahui karena adanya suatu petunjuk. Wa qad yakunu hadfun nasibi ahyanan laziman labudda minhu. Dan terkadang penghapusan dari penasab tersebut itu terkadang hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib yang tidak mungkin disebutkan dalam jumlah tersebut. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.